kafir setelah dibahas bagaimana para rasul mendapatkan wahyu setelah dibahas bahwa Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu yang syarat ilmu di dalamnya dan dengan saksi Allah sendiri yang mempersaksikannya dan para malaikatnya maka setelah itu siapa yang kafir siapa yang ingkar kata Allah Allah ancam dengan ancaman-ancaman di ayat ini Qala ta'ala innal ladzina kafaru Sesungguhnya orang-orang kafir. Wasaddu an sabilillah. Dan menghalangi jalan Allah. Qad dhallu dalalan ba'ida. Mereka telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim Allah tidak mungkin akan mengampuni mereka sedikit pun. Dan Allah tidak mungkin akan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar. Illa tariq jahannam. Kecuali jalan ke neraka jahannam. Khalidina fiha. Abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian bagi Allah mudah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Lama akhbara an risalati ar rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim" Setelah dikhabarkan tentang kerasulan para rasul, semoga salawat dan salam kepada mereka, Allah limpahkan pada mereka. Wa akhbara bi risalati khatimihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga setelah menghabarkan tentang kerasulan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa biha dan setelah Allah mempersaksikan kerisalahannya atau kerasulannya wa syahidat malaikatuh dan juga setelah malaikat-malaikat mempersaksikan lazima min dalika thubutul amril muqarrar. Maka dengan itu semua sudah tegas. Sudah lazim kebenaran yang sudah ditetapkan. Yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW. Wal masyhud bihi. Dan sudah jelas apa yang dipersaksikan oleh Allah dan apa yang dipersaksikan oleh para malaikatnya, yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW. Seorang yang mengingkarinya, berarti dia mengingkari matanya sendiri, mengingkari telinganya sendiri, mengingkari hati kecilnya sendiri. Karena matanya pasti melihat bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Telinganya pasti mendengar Bukti-bukti yang sudah disampaikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan sudah dikenal di kalangan ahli kitab, pasti telinga sudah dengar. Dan hati kecilnya membenarkan, iya sih, memang sama, memang persis seperti yang diberitakan. Apa kata Allah? Wajahadu biha. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya. Padahal hati kecil mereka yakin. Jahadu biha. Mereka menentangnya. Wastayqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka istayqanat. Yakin kalau ini benar. Mengapa? Kau hati kecilnya yakin itu benar, mengapa ditentang? Zulman. Zalim. Maka Allah katakan dalam ayat ini, Innal ladina kafaru wa Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan zalim setelah dibuktikan oleh Allah, setelah ada ciri-cirinya, setelah ada saksi-saksinya, Allah sendiri mempersaksikan para malaikat, mempersaksikan para anbiya yang sebelumnya juga mempersaksikan. Faman jahada Siapa yang bisa menentangnya? Nggak ada yang bisa menentangnya kecuali menentang dalam keadaan hati kecilnya mengatakan iya. Maka kita katakan siapa yang kafir, siapa yang ingkar, siapa yang menentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Berarti dia mengingkari matanya sendiri. Mengingkari telinganya sendiri. Mengingkari hati kecilnya sendiri. Karena bukti terlihat di mata bukti terdengar di telinga dan bukti sangat yakin di hati. Ikhwani bin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fawajib tasdiquhum, maka wajib membenarkannya. Wal iman bihim, wajib mengimaninya. Wattiba'ihim, wajib mengikutinya. Ketika seorang sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab, memegang kitab dari kitab-kitab terdahulu, maka Nabi menegurnya. Amutahawwiquna anta ya al khattab. Mutahawwiq artinya mencari sesuatu dalam keadaan tidak terbimbing dengan petunjuk. Amutahawwiquna anta ya al khattab. Wallahi law Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Demi Allah, kalau Musa masih hidup, nggak ada jalan lain bagi dia kecuali harus ikut aku. Musa, apalagi pengikutnya, apalagi Yahudi, Nasara, Ahlul Kitab. Kalau Musa hayyan, kalau Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i Oh kama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada alasan bagi dia kecuali harus ikut aku. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka para anbiya menghabarkan akan datang nabi yang terakhir ikutilah dia. Allah sudah perintahkan bahkan sudah angkat perjanjian. Kalau kalian mendapati nabi setelahnya maka berimanlah kepadanya. Maka Nabi Musa kalau sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Isa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat sahih dalam kitabul fitan, dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sunan, ketika turun mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Alaihi wa ala alihi wasallam. Qala maka Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Sa'di mengancam orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma tawa'ada man kafara bihim. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang kufur kepada para nabi. Faqal, maka Allah katakan innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah sesungguhnya orang-orang kafir yang menentang dari jalan Allah yakni orang-orang yang mengumpulkan dua kejahatan besar jama'u bainal kufri bi anfusihim wa saddihimun nas an sabilillah mengumpulkan dua perkara besar yang pertama kekafiran dan pengingkaran yang ada pada diri-diri mereka yang kedua, penentangan mereka yang menentang manusia atau menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya bukan kafir lazim, tapi kafir mutaaddi. Kalau lazim untuk dirinya sendiri. Yang mutaaddi yahtajil maf'ul. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain diajak untuk kafir. Bukan muta'addi li maf'ulin au maf'ulain, bal mafa'il. Bukan hanya mengajak satu atau dua orang, tetapi mengajak sekian banyak orang, jangan percaya kepadanya, jangan ikuti dia, dan seterusnya dan seterusnya. Fajama'u bainal kufri fi anfusihim atau bi anfusihim wa saddihim an-nasa an sabilillah dan yang kedua Bagaimana mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum a'immatul kufur. Mereka inilah tokoh-tokoh kekafiran. Imam-imam yang mengajak pada kekafiran. A'immatul kufur. Wa du'atul Dan da'i-da'i yang mengajak kepada kekafiran. Kata Allah, qad dalalan ba'ida. Mereka telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa dalalin a'dham min dalali man bi nafsihi wa adalla Kesesatan mana yang lebih besar? Kesesatan mana yang lebih tinggi daripada mereka-mereka yang diri-diri mereka sesat plus ditambah menyesatkan orang lain sesat dan menyesatkan orang lain. Faba'a ini, Maka mereka kembali membawa dua dosa besar. Bil khasaratain. Kembali membawa dua kerugian. Wafatatuhu al-hidayatan. Dan dia juga luput tidak mendapatkan dua hidayah. ولهذا قال إن الذين كفروا وظلموا maka Allah katakan sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wahada dhulm huwa ziyadatun ala kufrihim. Kezaliman ini adalah tambahan lagi dari kekafiran mereka. Sudah kafir, menghalang orang lain dari keimanan, mengajak orang lain untuk kekafiran, masih ada lagi yaitu keboliman mereka. Qala wa illa fal kufru inda itlaq dhulm idkhul fi. Jelas Allah maksudkan dengan kezaliman adalah selain kufur Walaupun sesungguhnya di dalam kata kafir atau kata kufur terkandung di dalamnya zulm. Atau kita balik, termasuk kedoliman adalah kekafiran. Termasuk kedoliman adalah kekafiran. Mereka yang tidak mengikuti sunnah, tetapi mengikuti kebidahan-kebidahan, zalim. -kebidahan, Mengapa dia beribadah bukan dengan cara Nabi Muhammad SAW. Tidak menempatkan pada tempatnya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada makhluk, boleh tidak menempatkan pada tempatnya. Sekian banyak bentuk-bentuk keboliman di antaranya kufur. Tetapi Allah sebutkan dalam ayat ini, Innal ladina kafaru wa zalamu. Berarti yang ini bukan yang ini yang disebut dua kali. Yang ini bukan yang ini. Keboliman di samping kekufuran yang mereka punya. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah rahimahullah berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullahu taala walaupun al-kufur inda itlaqid zulm kekafiran ketika kita mengucapkan keboliman secara mutlak, yudhul fi, kekafiran ada di dalamnya. Makanya ada istilah zulmun duna zulmin. Ada istilah fiskun duna fiskin. Mengapa? Karena ada keboliman yang mengeluarkan dari Islam, yaitu keboliman dalam bentuk kekafiran. Ada keboliman yang tidak sampai kepada kekafiran. Sebagaimana juga fasik ada kefasikan yang sampai pada kekafiran. Ada yang tidak sampai pada kekafiran. Oleh karena itu, ketika disebutkan dalam ayat faulaika humul fasiqun faulaika humud zalimun Ibnu Abbas menyatakan zulmun duna zulmin. Fiskun duna fiskin. Ini kedoliman yang bukan kedoliman yang mengeluarkan dari Islam. Kefasikan yang bukan kefasikan yang mengeluarkan dari Islam. Karena menunjukkan macam-macamnya kefasikan. Syaitan, iblis, laknatullah alaih. Disebut di dalam surat Al-Kahfi, fasako, fasik. Masa syaitan hanya fasik, tidak kafir. Tetapi fasik yang dimaksud, fasik yang dikafir. Fafasaqo an amri rabbih. Iblis Ketika diperintahkan untuk sujud pada Adam, menolak. Karena minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Tadinya dari kalangan jin fafasaqo. Tapi dia lepas keluar dari perintah Allah. Pasik yang mana ini? Fafasaqo. Pasik yang sampai pada kekafiran. Ala kulihal. Kembali kepada pembahasan. Kalau kekafiran dan keboliman itu sesungguhnya bisa sama, kenapa disebut dua kali? Maka kata Syekh Sa'adi, keboliman ini tambahan lain dari apa yang sudah ada pada diri mereka, yaitu kekafiran. Kekafiran plus keboliman. Ekon Ibn Azoglah di antara keboliman yang sudah kita singgung tadi adalah bolim, mengingkari matanya sendiri. Bolim Mengingkari apa yang telah mereka dengar sendiri. Zalim mengingkari apa yang sudah yakin di hati mereka sendiri. Masih banyak lagi zalim yang lain. Mendolimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kedustaan, kedustaan dan kedustaan. Mendolimi Nabiullah dengan tuduhan-tuduhan dan seterusnya dan seterusnya. Innal kafaru wa zalamu maka dikatakan oleh Syekh Sa'di, Al-murad bidzulmi huna a'malul kufur. Yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah perbuatan-perbuatan amalan-amalan kufur atau rincian kekafiran. Wal istighraqu fi dan tenggelamnya mereka di dalam kezaliman. Fahaulai ba'iduna minal maghfirah. Maka mereka ini sangat jauh dari ampunan sangat jauh dari hidayah ke jalan yang lurus. Walihada qala lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Oleh karena itu Allah katakan orang-orang kafir dan orang-orang zalim itu Allah nggak mungkin mengampuni mereka dan Allah nggak mungkin memberikan petunjuk pada mereka, petunjuk jalan. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju jahannam. Tidak akan diberi petunjuk nggak akan dibimbing kecuali ke neraka jahanam. Karena kekafiran mereka dan karena keboliman mereka. Ada orang-orang yang kafir. Musyrik. Memerangi Rasulullah SAW. Dengan pedang-pedangnya. Bahkan bertekad ingin membunuh Nabi. Mematahkan gigi Nabi. Memanahnya, menombaknya dan seterusnya. Hanya saja sebagian besar mereka meleset dan sebagainya kena di pipi Nabi dan berdarah. Tapi ketika Rasulullah SAW menyatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin kaum yang melukai pipi Rasulullah SAW akan dapat hidayah? Ternyata Allah teguh. Sebagian mereka akan ada yang dapat hidayah. Mengapa barakallahu fikum? Beda dengan yang tadi yang tadi sudah yakin di hatinya ditentang. Kalau mereka-mereka ini sebagian mereka sama sekali tidak memiliki ilmu, tidak mengerti, bodoh, jahil, jahiliyah. Maka ketika suatu saat Allah berikan pengertian, Allah berikan hidayah, sadar dia dan masuk Islam. Beda kan? Yang digambarkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kafir kemudian menentang orang-orang untuk masuk Islam, ketika zalim dalam keadaan dia tahu di hatinya, yakin di hatinya, tetapi menentang keyakinan yang ada dalam hatinya. Harapan apa lagi? Mau diberitahu, sudah tahu. Mau diberi pengertian, sudah ngerti. Maka Allah tegaskan Allah nggak akan ampuni mereka dan Allah Subhanahu wa taala enggak akan berikan petunjuk pada mereka. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, bodoh, belum paham, belum mengerti, mereka sangat marahnya karena mengira bahwa ini adalah jelek. Masih ada kemungkinan suatu saat akan masuk Islam. Maka Allah katakan pada nabinya, "Laisa laka minal amri syai'un." Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan mengampuni mereka? Atau Allah akan mengadab mereka? Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Syekh Sa'di selanjutnya. Adapun haula ba'iduna minal maghfirati wal hidayah. Mereka jauh dari ampunan, jauh dari hidayah. Wa innama ta'adzarat al-maghfirah lahum wal hidayah li'annahum mustamarru fi tughyanihim. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di ini rahimahullahu taala. Innama ta'addaratil maghfirah hanya saja mereka terhalang dari ampunan, terhalang dari petunjuk karena mereka istamarru fi tughyanihim. Mereka terus menerus dalam keadaan tughyan Walaupun sudah diberitahu, diberi ilmu, diberi pengertian. Wadadu fi kufranihim. Dan malah bertambah kekafirannya. Fataba'a ala qulubihim. Maka Allah stempel hatinya. Kalau memang mereka kafir, nggak akan masuk Islam. Allah kunci mati hatinya. Wansaddat. Tertutup. Insaddat tertutup. Alaihim tertutup hatinya, terkunci mati hatinya, maka tertutup dari jalan hidayah. Bima kasabu, karena apa yang mereka lakukan sendiri. Karena sebab perbuatan mereka sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tidaklah Rabb kamu mendolimi hamba-hambanya. Wa ma zalamahumullah. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka menjadi buta, tuli, bisu dan mereka enggak akan kembali. Buta enggak bisa melihat kebenaran. Tuli enggak bisa mendengar kebenaran. Juga hatinya terkunci enggak bisa memahami kebenaran. Barakallahu fiikum. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian bagi Allah mudah. La yubalillahu bihim wa la ya'ba. Allah tidak peduli. Dan bagi Allah tidak susah yang seperti itu. Lianahum la yuslihuna lil khair. La yuslihuna lil khair. Karena mereka tidak pantas untuk mendapat kebaikan. Tidak pantas untuk mendapat kebaikan. Diberi atau diusahakan dengan nasihat yang lain mendapatkan nasihat orang itu enggak. Ditegur satu persatu termasuk dia. Yang lain, Masya Allah, langsung sadar. Yang satu ini tidak. Diupayakan oleh orang yang biasa, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang alim, orang yang masuknya para ulama, bahkan Nabi sendiri. Alaihissalatu wassalam menasehati. Tidak mempan. Maka Allah katakan pada nabinya, inna kala tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau tidak akan bisa menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bagi Allah mudah untuk menyatakan pulang tidak dapat hidayah. Maka siapapun yang menasehatinya, siapapun yang menegurnya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hati yang dikunci mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahum la yasluhuna lil khair. Kata Syekh Sa'di karena mereka tidak layak, tidak pantas untuk mendapat kebaikan. Wala yaliqu bihim illa al-halat allati ikhtaruha li anfusihim. Mereka tidak layak untuk mendapatkan kecuali keadaan yang mereka pilih sendiri. Yang mereka pilih sendiri untuk diri diri mereka sendiri. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum." Wahai manusia, telah datang kepada kalian Rasul dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah. Itu lebih baik buat kalian. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Jika kalian kufur, jika kalian tidak mau beriman, maka sesungguhnya milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Setelah dipastikan bahwa Rasulullah SAW benar-benar Rasul dengan saksi-saksi sebesar-besar saksi yaitu Allah sendiri dan saksi-saksi dari makhluk yang istimewa yaitu para malaikat. Dan Allah ancam orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Maka Allah katakan wahai manusia, telah datang pada kalian rasul ini membawa kebenaran, maka percayalah, berimanlah. Itu lebih baik buat kalian. Dan kalaupun kalian tidak mau beriman kata Allah, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Artinya wa kalaupun kalian semua kufur Allah tidak rugi. Allah tidak berhajat pada kalian Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak merasa berhajat pada siapapun dari alam ini. Jadi kalau kalian kufur, Allah tak rugi. Ini semakna dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya murtad, falan Allah, nggak akan membuat madarat Allah sedikit pun. Allah tidak rugi sedikit pun. wasayyidzillahu syakirin dan Allah akan memberikan balasan kepada yang bersyukur. Dikasih ilmu, dikasih petunjuk, diutus nabi-nabi, diturunkan kitab-kitab agar mereka selamat. Tetapi tidak bersyukur, tidak mau menerima. Maka kalau mereka diazab, fala yalumanna illa nafsa. Maka jangan mencerca kecuali dirinya sendiri. Qala Syekh Sa'di rahimahullah ya'muru ta'ala jami'an nas an yu'minu bi'abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Dalam ayat ini kata Syekh Sa'di, Allah memerintahkan seluruh manusia agar beriman, agar percaya kepada hambanya yang diutus dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzakara sabab al-mujib lil imani bihi. Dan Allah sebutkan sebabnya. Itu untuk kebaikan kalian sendiri. Allah katakan aminu khairan lakum. Berimanlah itu lebih baik buat kalian. Wal faidah fil iman bihi Allah terangkan faedah dari beriman kepadanya wal madarrah dan kerugian min adamil iman bihi kalau tidak mau beriman dengannya fasababul mujib huwa ikhbaruhu bi annahu ja'ahum bil haqq adapun alasan mengapa harus beriman Jawabannya dijelaskan oleh Allah karena beliau membawa kebenaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad ja'akum bil haqqi dengan kebenaran. Ai maji'uhu nafsuhu hak bahkan datangnya beliau sendiri itu kebenaran. Datangnya beliau sebagai rasul itu kebenaran ditambah lagi yang dibawanya juga kebenaran. Wa ma bihi dan apa yang dibawanya juga kebenaran. Wa ma bihi asy-syar'i haqqun. Dan apa yang dibawanya dari syariat itu juga syariat yang hak. Fa innal aqil ya'rif anna baqa'al khalqi fi jahlihim ya'mahun wa fi kufrihim yatarajjadun dan orang yang berakal akan tahu. Anna al khalqi fi jahlihim. Kalau dibiarkan makhluk ini di dalam kebodohan mereka. Ya'mahun. Mereka akan bingung tersesat. Gak tahu jalan yang benar. Wa fi kufrihim Dan mereka akan bingung di dalam kekafiran. Mau ikut yang mana? Ada seribu satu macam kekafiran atau lebih. Warisalah qadin qadat anhum. Sedangkan risalah sudah terputus. Sudah melewati masa fatrah, masa kekosongan. Naam bainahu wa bainahu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina Isa memang tidak ada nabi. Tetapi jaraknya cukup jauh. Sehingga dijuluki dengan masa fatrah. Adindarasa ilmuhum. Indarasa itu sudah lenyap. Sudah hampir hilang. Kalau kamu tulis ini tulisan, kemudian kita gini kan, ah itu pudar, itu indarasa namanya. Semakin tidak terbaca, semakin tidak terbaca, ini masih bisa diraba-raba semakin hilang, semakin hilang. Hanya bakaya min bakaya ahlul kitab. Hanya tersisa sisa-sisanya saja. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau Allah tidak utus nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa jadinya manusia? Kalau Allah tidak turunkan kitab Al-Qur'an, apa jadinya manusia ini? Risalah para anbiya rasat. Sedangkan risalah yang terakhir tidak turun. Maka mereka fi jahlihim ya'mahun. Wa fi kufrihim yataradjadun. Maka mereka tenggelam di dalam kebodohan. Dan mereka tenggelam di dalam kekufuran. Dan mereka dalam keadaan bingung. Mau ikut kekufuran yang mana. Sepertinya ini hak. Padahal kafir. Yang ini yang hak. Itu juga kafir. Barangkali yang sana karena memang hak tidak ada. Yang diajarkan oleh para anbiya sudah sirna. Ini ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sangat masyhur bahwa kitab Injil yang tersisa sudah banyak campur tangan manusia. Apalagi kitab Taurat hampir tak terdengar lagi bentuknya. Hanya saja kadang-kadang dijuluki dengan Injil perjanjian lama. Ternyata sebagiannya dari Taurat. Dari Musa katanya. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya benar-benar manusia akan tenggelam dalam kebodohan dan kekafiran kalau tidak Allah kirim, tidak Allah utus nabinya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ghaira la'iq bihikmatillahi wa rahmatih. Tapi kalau dibiarkan seperti itu manusia tidak pantas. Bagi kasih sayang Allah yang maha luas. Tidak pantas bagi Allah yang maha memiliki hikmah. Membiarkan manusia seluruhnya dalam keadaan tenggelam dalam kekufuran dan kebingungan. Tidak. Allah tidak membiarkan mereka seperti itu. Allah dengan hikmahnya Allah dengan rahmatnya mengutus Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. min hikmatihi wa rahmatihi al-azimah nafasa irsal ar-rasul ilaihim. Allah sambung, Allah lanjutkan pengiriman pengutusan Rasul kepada mereka liya'rifahumul huda min ad-dhalal agar mengajarkan kepada mereka mana petunjuk, mana kesesatan. Mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, mana al ghay min rusd Mana penyimpangan, mana jalan yang lurus. Famujarradun nazar fi risalatihi dalilun qati' ala sihhati nubuwwatihi maka hanya dengan melihat kerasulan beliau alaihissalatu wassalam melihat bahwa beliau adalah seorang rasul itu sudah bukti yang qati' sudah bukti yang tegas atas kebenaran risalah tersebut pasti benar dari mana kamu tahu pasti benar karena tidak mungkin Allah membiarkan manusia bergelimang kekafiran yang mengaku Yahudi, yang mengaku Nasrani, yang mengaku Ahlul Kitab. Semuanya sudah dalam kesesatan dan kekafiran. Kemudian dibiarkan oleh Allah tidak mungkin. Itu satu. Kedua, maka akal kita akan berkata kalau tidak mungkin berarti pasti Allah akan utus. Tapi tinggal pilih. Siapa yang pantas dikatakan sebagai rasul yang hakiki di antara sekian pengaku rasul. Hah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah sangat mudah membedakannya. Rasul yang palsu dan Rasul yang benar. Nabi palsu dan Nabi yang hak. Sangat mudah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalahnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Kata beliau, pengaku Nabi itu. Ima orang baik yang paling baik. Ima orang kafir yang paling kafir. Ya Pak ya. Sebab pengaku Nabi, kalau benar-benar pengakuannya, berarti dia Rasul. Orang yang paling mulia. Ya Pak ya. Sebaliknya, kalau ternyata dia bukan Nabi mengaku Nabi, berarti orang sekafir-kafirnya berdusta atas nama Allah. Saya Nabi, saya Rasul. Maka memudahkan kita membedakan keduanya. Yang paling baik dengan yang paling kufur. Apa susah membedakannya? Silahkan bandingkan. Rasulullah SAW dengan Musailamah Al-Kadzab. Bandingkan Rasulullah SAW dengan Mirza Gulam Ahmad. Bandingkan Rasulullah SAW dengan sekian pengaku-pengaku Nabi. Ya sangat-sangat amat sangat berbeda. Jauh. Alhamdulillah itu sangat jelas. Sehingga akal kita akan berkata pertama. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia berkelimang kekafiran. Tidak ada sisa kebenaran pasti Allah akan utus Rasulnya. Baik ketika sudah yakin dengan yang pertama. Kalau gitu siapa? Rasul yang diutus oleh Allah. Dijawab dengan tadi. Sangat mudah membedakan Rasul yang hakiki dengan Nabi palsu. Karena Rasul yang hakiki adalah orang sebaik-baik manusia. Sedangkan pengaku-pengaku Nabi adalah pendusta besar. Orang kafir yang sangat menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah jaga agamanya nggak mungkin Allah jaga misalnya nggak mungkin Allah biarkan mereka. Pasti Allah akan tumbangkan mereka. Yang tersisa hanyalah satu. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kitabnya tidak berubah sampai hari ini. Karena Allah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra Wa inna lahu lahafidhun. Kami yang merunkan dikra ini dan kami yang akan menjaganya. Allah Ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta asakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.